Baik. Kita masuk pembatal keislaman yang terakhir. Qala rahimahullah al-ashir. Pembatal keislaman yang ke-10 al-i'rad an dinillah azza wa jalla la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Para ulama menjelaskan Makna berpaling itu ada dua. Makna berpaling itu ada dua. Yang pertama adalah al-i'radu bil kulliyah an usulid din wa tafasilihi ba'da ma dzukira biha. Berpaling secara menyeluruh dari seluruh pokok-pokok agama dan rincian-rinciannya setelah dia diingatkan. Ini yang pertama. Seperti apa bentuknya jamaah sekalian berpaling itu? La yusaddiq wa la yukadzib. La yuwali wa la yuadi. Orang yang berpaling itu dia tidak membenarkan tapi dia juga tidak mendustakan. Dia tidak mendukung tapi dia juga tidak memusuhi. Apa istilahnya? Ya. Netral ya. Iya. Netral terhadap Islam. Terhadap agama dia nggak membenarkan, dia juga nggak memusuhi. Dia tidak loyal, tidak juga mendustakan. Iya. Maka ini adalah kekufuran. Ini adalah kekufuran. Iya. Kemudian bentuk yang kedua, ada raghbah fil ilm. Tidak senang dengan ilmu agama. Membenci ilmu agama. Iya. Dan ilmu agama yang dimaksud adalah agama itu sendiri. Maka ini sudah kita bahas pada pembatal keislaman yang kelima. Ini yu'adi wa yukadzib. Artinya dia memusuhi dan mendustakan. Memusuhi dan mendustakan. Ini yang kita bahas pada pembatal keislaman yang kelima. Ya. Tidak senang, marah terhadap satu ajaran agama, apalagi kalau secara menyeluruh. Baik. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang pertama, berpaling secara menyeluruh dari seluruh ajaran agama. Ya. Setelah dia diingatkan, setelah dia diingatkan. Kemudian beliau menyebutkan dalil, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Inna minal mujrimina muntaqimun." Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diingatkan kepada mereka ayat-ayat Robnya, kemudian dia berpaling darinya. Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang berbuat jahat tersebut. Dikatakan siapa yang lebih zalim? Ini menunjukkan kekufuran. Demikian pula di dalam surat Toha ayat ke-123.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 Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka dikatakan kepadanya, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami tapi kamu melupakannya hari ini pun engkau dilupakan. Nauzubillah. Iya. Jadi inilah kekufuran yang ke-10. Walhamdulillah kita masuk pada penutup. Kata mualif rahimahullahu taala wala farqa fi jami'i hadhihi nawaqid dan tidak ada bedanya pada seluruh pembatal keislaman ini bainal hazil wal jad antara orang yang main-main dan orang yang bersungguh-sungguh yang serius nggak main-main tidak ada bedanya tidak ada bedanya maksudnya sama-sama kafir barang siapa melakukan satu dari sepuluh perbuatan ini maka dia kafir meskipun dia nggak serius meskipun dia nggak apa namanya hanya main-main sebagaimana sudah kita lewat pembahasannya yaitu pada pembatal keislaman yang keenam Allah Subhanahu wa taala berfirman wala in sa'altahum layakulunna Inna kunna nakhudu wa nal'ab apabila engkau tanya kepada mereka kenapa kalian memperolok-olok agama Allah maka mereka akan menjawab kami hanya bersenda gurau dan bermain-main kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahdi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mempermainkan? Tidak usah kalian mencari uzur, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Iya. Jadi sepakat para ulama Berdasarkan ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsir beliau juz ke-10 halaman 182, demikian pula Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau juz ke-2 halaman 540 dalam penafsiran ayat ini. Ulama sepakat bahwa yang melakukan kekufuran karena main-main atau benar-benar sama saja. Ya, itu kafir. Demikian pula kata beliau wal khaif orang yang takut. Karena takut kepada makhluk, dia kemudian melakukan kesyirikan atau kekufuran, maka itu bukan udur, bukan udur. Iya. Illal mukrah, hanya satu yang diberikan udur, orang yang dipaksa. Jadi kita harus bedakan antara orang yang takut dan orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa bisa jadi juga takut. Tapi orang yang takut bisa jadi juga tidak dipaksa. Jadi maksud takut di sini yang kafir yang tidak dipaksa. Adapun orang yang dipaksa maka ini satu-satunya yang diberikan udur. Orang yang dipaksa melakukan kekufuran kemudian dia terpaksa harus melakukan kekufuran dengan syarat hatinya tetap beriman, maka dia tidak kafir. Maka dia tidak kafir dengan syarat hatinya tetap beriman. Iya. Dan yang dimaksud dengan paksaan ini adalah yang betul-betul paksaan yang dia nggak mungkin lepas, nggak mungkin lolos, nggak bisa membela diri. Dan juga menurut persangkaan kuatnya dia akan sangat tersakiti, ya seperti hilang anggota tubuhnya atau bahkan sampai mati, maka ini yang disebut dengan terpaksa. Ya, artinya kalau dia bisa membela diri atau dia bisa lapor polisi itu bukan terpaksa namanya. Iya. Nah, kalau dia terpaksa betul-betul terpaksa kemudian dia mengucapkan ucapan kekufuran atau melakukan kekufuran dan hatinya tetap beriman, maka dia maka dia tetap beriman. Maka dia tidak kafir. Adapun kalau hatinya juga mengikuti, hatinya menyetujui ucapannya atau perbuatannya, maka dia kafir. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-106, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, kecuali orang yang dipaksa sedang hatinya tetap tenang dalam keimanan. Ayat ini sebab turunnya tentang kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma ketika beliau dipaksa untuk melakukan ucapan kekufuran, mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Maka beliau pun mengucapkannya dan dalam keadaan orang kedua orang tuanya sudah mati dibunuh oleh mereka. Jadi ini betul-betul paksaan yang serius. Karena kedua orang tuanya sudah mati, dibunuh oleh orang-orang kafir radhiyallahu anhum ajmain. Maka beliau pun terpaksa memenuhi perintah mereka orang-orang kafir. Lalu beliau setelah mereka lepaskan dalam keadaan sangat takut beliau datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kisahnya, maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Baik. Hanya saja ada permasalahan satu faidah sebagai penutup. Mana yang lebih afdol? Orang yang dipaksa itu untuk melakukan kekufuran. Apakah dia menuruti paksaan itu atau dia bersabar? Lebih bagus mana? Ya, lebih bagus apa? Sabar ya. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Hmm. Syekh Nuthamin rahimahullah. Anda bisa lihat di dalam Al-Qaul Mufid, juz pertama halaman 229. Ya. Kata Syekh Nuthamin rahimahullah, tergantung. Ya. Tergantung kondisi orang tersebut. Kalau dia orang yang bermanfaat bagi Islam, ya, maka lebih baik dia menuruti ucapan mereka supaya mereka supaya dia tidak dibunuh. Tetapi hendaklah dia ya ta'awwal. Dia melakukan ya ta'awwal. yakni dia memberikan satu ucapan yang dia bermaksud lain dan mereka menangkap lain. Iya. Ya contohnya sering disebutkan para ulama Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maka Imam Syafi'i yang cerdas beliau sambil apa namanya menunjuk jarinya kemudian beliau berkata Taurat Zabur kemudian Injil Al-Qur'an semua ini makhluk ya semua ini makhluk maksudnya maksudnya apa kata maksud apa maksud beliau apa jari-jarinya adalah makhluk ya dan mereka mengira beliau mengatakan Al-Qur'an itu makhluk itu artinya ya awal ya jadi Imam Syafi'i rahimahullah nggak bersabar. Ya. Imam Syafi'i nggak bersabar. Ya. Tetapi kalau merasa sudah kurang bermanfaat, lebih baik mati saja. Mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali satu kata beliau. Orang yang apabila dia menuruti paksaan itu akan membahayakan orang lain. Maksudnya orang lain akan terpengaruh maka dia wajib bersabar. Kalau ini wajib. Dan itu termasuk jihad. Persis seperti yang dilakukan Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad dipaksa untuk mengucapkan Al-Quran makhluk. Ya. Dipaksa beliau. Diberikan siksaan yang luar biasa. Hampir saja beliau mati. Hampir saja beliau mati. Ya. Dan bertahun-tahun lamanya. Beliau dipenjara sampai berganti tiga khalifah itu pun masih ada penjara rumah. Ya, penjara beneran dan penjara rumah dilarang mengajar. Itu yang terjadi pada Imam Ahmad. Tidak sedikit para ulama yang sudah mensarankan beliau berdasarkan ayat ini. Illaman ukriha wa qalbuhu bil iman. Kata Imam Ahmad, antum lihat kondisi manusia. Mereka Imam Ahmad paham, mereka itu menunggu ucapan Imam Ahmad. Apa yang dikatakan Imam Ahmad, mereka akan ikut. Itu orang-orang awam. Iya. Jadi beliau sabar sampai mati, walaupun harus sampai mati. Kalau dalam kondisi seperti ini, wajib untuk bersabar. Iya. Jadi uh, demikian perincian disebutkan oleh Syekh Ibn Thaymin rahimahullah. Sebagai penutup kata Syekh, wa kulluha min a'zami ma yakunu khatara wa min aktsari ma yakunu wuqu'a. Dan semua pembatal keislaman ini adalah yang paling berbahaya dan paling banyak terjadi. Artinya apa? Beliau hanya menyebutkan kepada kita yang beliau lihat paling banyak terjadi. Ya, artinya masih ada yang lain yang belum beliau sebutkan. Di antaranya ucapan Al-Quran makhluk itu tadi. Ini ulama sepakat. Itu kekufuran. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Nah, itu tidak beliau sebutkan. Ya. Hanya beliau lihat yang paling banyak terjadi, ini yang beliau sebutkan sepuluh. Ya. Dan juga disebutkan para ulama yang beliau sebutkan sepuluh ini juga adalah yang disepakati para ulama. bagi lil muslim ayyahdharaha wa yakhafa minha ala nafsih. Maka sudah sepatutnya seorang muslim berhati-hati darinya dan mengkhawatirkan jangan sampai dirinya terjerumus dalam kekufuran dan kesyirikan ini. Na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang menyebabkan kemurkaannya dan kerasnya azabnya. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam. Semoga salawat terhadap sebaik-baik makhluk dan salam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Walhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan Nawakidul Islam. Mungkin ada sedikit tanya jawab, tafadhol. Waalaikumsalam. Baik. Ada penjelasan yang masuk akal enggak? Ya, baik. Untuk memahami masalah pengobatan, pahamilah kaidah sebab. Kaidah sebab. ya Dalil-dalil yang meng haramkan jimat bahkan menyatakan itu syirik demikian pula at-tatayur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man 'allaqa tamimatan faqad asyrak barang siapa mengenakan jimat maka dia telah melakukan syirik atiratu syirkun takut sial itu syirik ini terkait dengan masalah sebab. Masalah sebab. Ya. Sebab itu ada dua macam. Dan ini adalah kaidah penting dalam memahami tauhid. Kalau antum paham ini insyaallah berbagai macam masalah mudah antum apa namanya? Uh, kenali apakah itu kesyirikan atau bukan. Iya dalam masalah sebab. Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dunia ini sebab akibat. Allah menciptakan di dunia ini sebab akibat. Dan sebab itu ada dua macam. Sebab syar'i dan sebab qadari atau kauni. Sebab syar'i dan sebab qadari. Contohnya sebab syar'i itu apa? Al-Quran. Al-Quran adalah sebab kesembuhan. Itu sebab syar'i. Antum baca surat Al-Fatihah dengan izin Allah hanya dengan bacaan itu seseorang bisa sembuh. Ya. Seseorang bisa sembuh seperti yang dilakukan sahabat terhadap seorang pemimpin satu kampung Bahkan pemimpin itu kafir. Dia disengat oleh binatang berbisa. Maka seorang sahabat membacakan surat Al-Fatihah. Seketika itu juga dia sembuh. Ketika hal ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun bersabda, "Wa may yudrika annaha ruqyah." Dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ya. Ini disebut sebab syar'i. Dengan membaca Al-Quran seseorang bisa sembuh. Walaupun mungkin nggak bisa diteliti dengan alat modern. Apa hubungannya? Ya. Terserah itu bisa atau tidak. Yang penting kita harus imani. Al-Quran adalah obat. Ya, Ini yang pertama. Yang kedua sebab qadari. Yaitu sebab kesembuhan yang Allah ciptakan. Yang Allah ciptakan. Contohnya apa? Habatus sauda madu ya atau obat-obatan yang dibuat oleh dokter-dokter sekarang ini atau obat-obat herbal apa saja itu semuanya adalah sebab yang Allah ciptakan sebagai apa namanya sebab kesembuhan ya Allah ciptakan itu sebagai sebab kesembuhan nah sekarang permasalahannya bagaimana kita mengetahuinya bagaimana kita mengetahui sesuatu adalah sebab kesembuhan Mengetahuinya dengan dua cara. Yang pertama dari jalan syariat, yaitu melalui dalil Al-Quran dan Sunnah. Contohnya apa? Surat Al-Fatihah itu tadi. Kita tahu dari dalil. Contoh lain apa? Madu. Kata Allah fihi syifa. Contoh lainnya habbatus sauda. Inna fil habbatis sauda syifa min kullida. Ya. Itu jalan yang pertama mengetahuinya melalui jalan wahyu. Jalan yang kedua adalah melalui percobaan yang ilmiah. Yang masuk akal. Ya. Misalkan para dokter meneliti tanaman ini mengandung zat tertentu yang dapat mengobati penyakit ini. Iya. Yang dapat mengobati penyakit ini. Dari situ diketahui dari situ dipahami, ini adalah sebab yang Allah ciptakan untuk kesembuhan penyakit ini. Ya. Nah sekarang, kalau ada orang yang meyakini batu ini adalah sebab saya sembuh dari berbagai penyakit. Ya. Atau sebab saya dilindungi dari mara bahaya. Nah kita buktikan dengan dua cara ini. Lihat dari jalan syariat. Ada nggak dalilnya? Kemudian lihat dari percobaan yang ilmiah, mana yang ilmiah, yang masuk akal? Nggak ada. Maka meyakininya, meyakininya adalah sebab termasuk kesyirikan dan kekufuran. Ya. Termasuk kesyirikan dan kekufuran. Dan bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kapan syirik besar? Kalau seseorang meyakini sebab tersebut bermanfaat dengan sendirinya bermanfaat dengan sendirinya bukan Allah yang menciptakan manfaatnya maka itu adalah syirik besar tetapi kalau dia meyakini itu hanyalah sebab dan Allah yang memberikan manfaat itu adalah syirik kecil kenapa jamaah sekalian dikatakan syirik kecil padahal dia yakin Allah yang memberikan manfaat nah itulah tadi kembali kepada permasalahan sebab hanya Allah yang berhak menentukan ini adalah sebab kesembuhan kalau dia mengatakan ini adalah sebab kesembuhan, seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan itu adalah sebab kesembuhan. Itu sisi yang menunjukkan uh, walaupun dia masih ya, dia dia yakin Allah yang apa namanya menyembuhkan itu hanya sebab itu masih termasuk kategori syirik kecil karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab ya yeah. Semua pengobatan, semua jenis cara pengobatan bisa antum gunakan kaidah ini. Iya. Makanya tadi saya tanya, ada penjelasan yang masuk akal nggak? Ya kan? Kalau dia nggak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal dan juga tidak bisa mendatangkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka jangan tertipu dengan mata kita. Jangan tertipu dengan mata kita. Ya. Jangan tertipu dengan mata kita. Ya. Dan bisa jadi itu termasuk kategori sihir. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi termasuk kategori sihir. Kalau dia tidak bisa jelaskan dari dua sisi ini. Dari jalan syariat atau dari percobaan yang ilmiah, yang masuk akal. Kalau dia nggak bisa jelaskan dari dua sisi ini, maka jangan tertipu dengan mata kita. Ya. Ini kaidah syariat dalam menilai uh, sebab dalam permasalahan sebab. Ya, ini bermanfaat dalam uh, banyak sekali permasalahan. Barangkali demikian, wallahu alam. Hmm. Silakan. Wallahu alam. Berbicara tentang ayat Al-Qur'an, kita harus baca penjelasan para ulama. Ya. Harus baca tafsir para ulama. Ya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah memperingatkan hati-hati jangan hubung-hubungkan ayat dengan kejadian-kejadian sekarang. Ya. Itu bahaya bisa menjerumuskan ke dalam uh, penyimpangan. Ya. Jadi saya belum tahu itu harus kita baca dari penafsiran para ulama, baik ulama yang dahulu maupun ulama yang sekarang. Ya. Wallahu a'lam, Pak. Baik. Orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maksudnya adalah makhluk yang tujuan utama mereka adalah ingin mengatakan Al-Quran itu bisa benar bisa salah. Ya. Yang makhluk kan seperti itu. Bisa benar dan bisa salah. Itu tujuan utama mereka. Ya. Jadi makhluk, makhluk artinya ciptaan Allah. Ciptaan Allah bisa benar bisa salah. Iya. Sedangkan ucapan Al-Qur'an adalah kalamullah. Kalamullah artinya sifat Allah. Yaitu sifat al-kalam berbicara. Al-Quran adalah kalamullah Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Maka di situ sisi kekufurannya Sifat Allah dia katakan makhluk Sifat Allah bagian dari Allah Tidak boleh kita katakan makhluk Dan sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat Itu adalah kekufuran Iya Dan menyelisihi dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa in ahadu min al musyrikina istajaraka faajirhu hatta yasma kalam Allah. Apabila salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai atau agar dia mendengarkan kalam Allah, ucapan Allah. Iya. Kemudian ada satu ungkapan tidak sampai pada kekufuran tapi bid'ah. Yaitu apa? Lafzi bil Quran makhluk. Lafazku terhadap Al-Quran itu adalah makhluk. Atau kita mengatakan mushaf ini makhluk. Itu ucapan benar atau tidak? Benar. Tapi ulama mengatakan itu bid'ah. Dan karena itulah Al-Imam Ahmad rahimahullah mentabdi' Al-Karabisi. Ya. Al-Karabisi ini subhanallah ahli fikih. Ahli hadis. Ya. Karena ucapannya ini Imam Ahmad mentahdir dan mentabdi uh, Al-Karabisi. Dia mengatakan lafzi bil Quran makhluk ucapan lafzi bil Quran makhluk, lafazku terhadap Al-Quran makhluk, itu pun bisa dua makna. Bisa jadi maknanya adalah al malfud Al-Quran yang dilafazkan. Bisa jadi maknanya adalah Talafud, perbuatannya. Kalau Al-Qurannya, sudah jelas kekufuran tapi kalau yang dia maksudkan adalah telafut, itu benar. Kalau kita, sama dengan kita mengatakan Musaf ini makhluk. Itu ungkapan yang benar. Tapi ulama mengatakan itu bid'ah. Ya. Dan bisa membawa kepada ucapan atau keyakinan Al-Qur'an itu makhluk. Jadi ditutup pintu tersebut. Iya. Nah itu. Jadi intinya itu benar. Bacaan kita apa namanya musaf ini bukan itu yang maksudnya kalamullah ya. kalamullah adalah Al-Quran baik demikian wallahu alam silakan akhir ya ya para ulama melarang para ulama melarang menonton pertunjukan sulap. Ya. Dan sudah jelas tadi kita sebutkan ayatnya. Itu sama saja kita meridoi kekufuran tersebut. Kecuali kalau kita datang ke sana untuk mengingatkan, menasehati. Iya. Maka boleh. Tapi kalau kita merasa terhibur, kita tersenyum, kita tertawa, orang melakukan kekufuran. Ya, itu tidak patut bagi seorang mukmin harus membenci. Minimal dia benci dalam hati dan kalau dia benci pasti dia tinggalkan. Iya. nggak mungkin dia apa namanya? menikmati hal tersebut, kekufuran. Bagaimana cara mengeluarkan paman ana dari profesi dukun? Ana sudah lebih kurang 15 tahun melakoni profesi itu. Ya. Berarti antum sudah tobat sekarang ya. <laughs> Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah itu adalah nikmat hidayah yang sangat besar. Ya. Tidak lain caranya adalah dengan dakwah. Dengan dakwah. Ya. Dan dakwah itu harus dengan ilmu. Termasuk sebab terbesar keberhasilan dakwah adalah ilmu dan keikhlasan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Yusuf. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku Aku mengajak kepada Allah di atas basirah, ilmu yang terang. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga mengajak kepada Allah di atas basirah dan maha suci Allah serta aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Jamaah sekalian, berdasarkan ayat ini para ulama mengatakan orang yang belum berdakwah maka dia belum patut dianggap sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jelas, ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah di atas basirah. Terlebih lagi keluarga kita yang paling berhak untuk kita dakwahi mereka. Ya. Maka wajib untuk mendakwahi. Dan ayat ini juga menjelaskan kepada kita dua pondasi dakwah. Yang pertama ilmu. Bahkan kata Imam Munawi rahimahullah, al-basiratu a'la darajatil ilm. Basira itu adalah tingkatan ilmu yang paling tinggi. Menunjukkan apa? Harus benar-benar menuntut ilmu. Serius. Mendalami. Jangan sepotong-sepotong, jangan setengah-setengah. Iya, agar sampai pada tingkatan basirah. Dan ilmu di sini kata Syekh Nuthaimin rahimahullah mencakup tiga macam ilmu. Yang pertama ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua ilmu tentang cara menyampaikan dan yang ketiga ilmu tentang kondisi orang yang kita sampaikan dakwah tersebut. Jadi mencakup tiga macam ilmu. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita di antara faktor terbesar keberhasilan dakwah itu adalah dengan ilmu. Adalah dengan ilmu. Iya. Jemaah sekalian, terlebih orang-orang awam. Kalau antum pulang ini santri Libya, iya kan? Iya itu akan lebih mengena di hati mereka. Terlebih lagi ketika antum berbicara begitu meyakinkan dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Apalagi kalau antum pulang sudah selesai S1, S2, S3. Ya. Ini akan lebih meyakinkan. Ya. Jadi persiapkan ilmu. Persiapkan ilmu dengan baik untuk berdakwah. Kemudian yang kedua, keikhlasan. Adu'a ilallah, aku mengajak kepada Allah. Wa subhanallah, maha suci Allah. Ini maha suci dari segala macam bentuk kesyirikan. Dan ini kunci pertolongan Allah. Keikhlasan di dalam berdakwah. Lalu kita ikhlas dalam berdakwah, insya Allah Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Ini kunci pertolongan. Kunci pertolongan. Makanya antum baca di kitab Riyadus Salihin dalam bab ikhlas, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis terakhir tentang kisah tiga orang yang terkurung dalam gua. Kemudian masing-masing mengatakan, Ya Allah, apabila aku lakukan ini karena ikhlas mengharapkan wajahmu. Semuanya mengatakan demikian. Maka dengan sebab itu Allah berikan pertolongan kepada mereka. Iya. Ini kisah tiga orang yang terkurung dalam gua disebutkan oleh alimah Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadus Salihin di hadis yang paling terakhir. Ya. Beliau ingin berdalil dengan hadis tersebut, ikhlas itu adalah sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu kunci dalam berdakwah. Kenapa seseorang mudah saja? Kenapa sekarang mudah saja seseorang apa ini mengatakan saudaranya kafir atau mentahdir yang lain tanpa melihat kaidah rujuk ke ahli ilmu. Ya, tidak lain karena kebodohan. Karena kebodohan. Ya, semangat tapi kurang ilmu. Maka inilah faktor terbesar yang menjerumuskan manusia di dalam berbagai macam penyimpangan. Iya. Dikatakan oleh Imam Nukaim rahimahullah, al-jahlu aslu kulli syar. Kebodohan itu adalah pangkal segala kerusakan. Dan lebih berbahaya, orang-orang bodoh itu mereka melakukan kerusakan dari arah yang mereka sangka melakukan perbaikan. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Man abadallaha Allah bijahlatin afsada akthara mimma aslah." Siapa yang beribadah kepada Allah dengan dasar kebodohan, dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Itulah fenomena yang terjadi. Khususnya di kalangan ahlus sunnah. Karena kebodohan terhadap ilmu. Merasa sudah pintar. Iya. Dan tidak merujuk kepada para ulama. Barangkali demikian, wallahu alam. Silakan akhir. Ya, ya. Banyak doanya. Doa-doa mohon perlindungan. Di antaranya membaca setiap hari di pagi dan petang hari Bismillahirrahmanirrahim wa huwas alim sebanyak tiga kali. Ini zikir pagi petang. Bismillahirrahmanirrahim. ma'asmihi fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Demikian pula membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan ini dianjurkan dibaca kapan dan di mana saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nazala manzilan." Barang siapa mendatangi satu tempat. Artinya tempat mana saja. Termasuk rumahnya sendiri. Kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Tidak ada satupun yang membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ini kalau pindah tempat baca lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Iya. Dan masih banyak yang lain. Intinya semua doa-doa untuk memohon perlindungan dari gangguan setan, dari gangguan seluruh makhluk yang jahat. Kita baca dan amalkan. Ada yang rutin di pagi dan petang hari, ada yang setelah habis sholat, dan ada yang kapan saja. Iya, masih banyak. Adapun cara merukyah, cara pengobatannya adalah dengan dirukyah, yaitu dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran padanya Boleh dibaca di air Dengan dicampur daun bidarah Kemudian dimandikan dan sebagian diminumkan Kepada orang yang sakit Ya Kalau antum mau lebih detail Silakan baca buku yang saya sebutkan tadi Risalah tentang sihir dan perdukunan Ditulis oleh Syekh bin Bas rahimahullah Dan saya punya ringkasan buku tersebut mungkin antum bisa dilihat di website ana ada. Judulnya Pencegahan dan Pengobatan Sihir. Itu ringkasan dari buku tersebut. Iya. Ya, ringkasan tapi cukup panjang. Jadi Anda baca sendiri aja. Ya. Baik. Demikian ya, akhi. Wallahu alam. Pertama sebaiknya kita hindari. Karena kita nggak tahu pasti, kita nggak bisa memastikan. Dia cuma pakai kecepatan tangan atau dia pakai bantuan setan. Iya kan? Kita nggak bisa memastikan. Kecuali tukang sir itu, tukang sulit teman antum baru, ya kan? Ya. Kalau antum nggak kenal, ya itu yang pertama. Yang kedua, untuk menutup pintu, ya dalam syariat Islam ada saddud dzari'ah untuk menutup pintu. Ya. Awalnya hanya permainan trik tangan. Kecepatan lama-lama bisa mengantarkan kepada uh, sihir secara hakiki. Ya. Jadi nggak boleh dibuka pintu itu, harus ditutup. Ya. Ya belum lagi masalah lain. Ya misalkan ada ikhtilat, campur baur laki-laki dan wanita, ya kan biasanya begitu. Ada musik-musik atau yang membantu dia cewek-cewek cantik ya kan berpakaian seksi naudzubillah ya jadi tidak boleh seluruh para ulama yang ditanya tentang masalah ini Syekh Saleh Fauzan, Syekh Ibnu Thaimin dan para ulama yang lainnya semuanya melarang. Demikian wallahu alam. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah, ini yang bisa saya sampaikan.